Baik. Para menyebutkan empat tanda-tanda isim yaitu apa saja maksudnya. Alfa, tanwin, masuknya alif dan lam, dan huruf kosong. Gitu. Yang lebih luas dari huruf kosong adalah huruf-huruf fardhi. Baik tentang huruf-huruf kosong maksud pada huruf-huruf fardhi kata hakikatnya. Jadi empat tanda isim ikhwanillah yaitu al-qabdu, at-tanwin, dukhulul alif wal lam, Kemudian yang keempat huruful Fardi Setelah kita ambil dari keempat tanda tersebut tiga tanda yaitu al-khafdu. Apa makna al-khafdu? Furqan. Ibarat dari kasro yang dihasilkan oleh amin. Baik, apa makna amin? yang kemarin kita jelaskan. Amil itu apa? Hamzah. Yang disebut amil itu apa? Hah? Bajrah. Hah? Bukan dia yang berubah-ubah. Amil, eh? Amil ini apa? Amil. Karena amil terkadang bukan berupa kata. Itu yang terus akhirnya berubah-ubah itu namanya mu'rob. Apa Muhammad? Amil Nah, eh. apa apa siapa? Nah, ya amil itu adalah sesuatu yang menjadikan akhir-akhir dari suatu kata itu berubah. Ini namanya amil. Jadi amil yang melakukan yang beramal ini makna dari katanya. Kata amil maknanya demikian. Tapi secara istilah maknanya apa amil itu? Amil adalah sesuatu yang menjadikan akhir-akhir suatu kata berubah-ubah. Misalnya dalam permasalahan kita di sini tentang al-khafdu. Maknanya ibarat dari kasroh yang dihasilkan oleh amil. Yang menjadikan kasroh ini adalah amil. Misalnya bismillah. Ismi ini menjadi kasroh dan kasroh itu penyebabnya adalah huruf ba pada awal kata tersebut. Baik, ini namanya amil. saya perhatikan yang sudah kita bantu. Kata-kata Bismillah. Bismillah. Sekarang kita akan berusaha mengetahui makna amil Ada pun kata bismi ini ini inilah yang disebut dengan al Kemudian Allahi ini kasra pada kata Allahi yang merupakan harokat ini adalah khabar. Kenapa? Karena ini ibarat dari kasra yang dihasilkan oleh amin. Jadi kasrah ini bukan kasrah yang asli, tapi dia asalnya ismur. Tidak keadaan asalnya ismur. Kemudian ketika pemasukan amin akhirnya menjadi kasroh. Aminnya ini adalah ber. Huruf Sekarang contoh yang kedua. Bahasa Muhammadun ilal didi. Baik. Kata paling Rasulullah ini dia harokatnya dhamma Yaitu kalau nanti kita akan membahasnya tak kedudukannya sebagai fa'il pelaku pekerjaan fa'il fa'il senantiasa harfo yang menjadikan dia dhamma ini apa? karena adanya fi'il dan fi'il inilah yang disebut dengan amin Amin yang menjadikan Muhammad ini harapannya Allah seperti Fahim. Sekarang ilal masjid. Al masjid ini pasrah keadaan terakhirnya. Baik, kenapa kita tidak al masjid al masjid? Kenapa? Oh, karena di sana ada amil yang menjadikan dia kasroh yaitu huruf jar ilal. Nah, ila ba kemudian fi'il dahaba di sini inilah yang disebut dengan amil. Paham? Jadi amil adalah sesuatu yang menjadikan akhir-akhir dari suatu kata itu berubah-ubah. Ini namanya amil. Ini amil yang nampak. Dia nampak dengan jelas. Ha, dahaba, ila. Di sana ada amil yang tidak nampak disebut dengan amil maknawi. Amil maknawi contohnya Zaidun Qa'imun Pada kalimat Zaidun Qa'imun Seorang akan bertanya-tanya Apa amil yang menjadikan kata Zaidun itu harapannya domah Baik, ada pun qasimul ikhwanillah Amal yang menjadikan harokatnya doma adalah muktada yaitu zaid itu sendiri. Ada pun sekarang juga kedudukannya sebagai muktada dan kedudukannya sebagai muktada. Yang menjadikan dia doma adalah keadaan dia yang berada di permukaan suatu kalimat yaitu ibtidah. Dan inilah yang disebut dengan amin maknawi tidak kelihatan, tidak kelihatan. Tapi ya, sesuatu yang sifatnya maknawi karena keadaan dia berada di awal suatu kalimat ya, menjadikan dia keadaan yang rofa isim yang berada di suatu di awal suatu kalimat sebagai mubtada. Jadi mubtada menjadikan dia rofa sebabnya apa? Karena dia berada di awal permulaan suatu kalimat. Nanti insya Allah dengan saya belajar akan kita ketahui ya, secara detail amal-amal tersebut. Yang ingin saya tekankan di sini, kalian punya gambaran, punya gambaran amal itu apa? Amal adalah sesuatu yang menjadikan akhir-akhir suatu kata ini berubah-ubah. Bisa i, bisa u, bisa a, ya bergantung kepada amilnya apa ya. amilnya apa baik ditinggal kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin apa itu tanwin amal ibarat dari lemah yang dua atau kasmah yang dua atau kasmah yang dua. Ini pengertian yang mudah. Dan kemarin telah disebutkan pengertian yang lain. Bagaimana? Baik, sebelumnya alamat yang ketiga apa? Masuknya al. Baik, masuknya al pada isim tersebut atau pada suatu kata. Kalau kata kemasukan al ikhwanifillah maka kita mengatakan bahwasanya kata tersebut isim dengan tegas. Karena tanda isim al tidak akan masuk pada fiil. Kita masuk pada alamat yang keempat. Arabi'atu huruful khafdi. Kalau alamat yang pertama itu adalah al qabdu Alamat yang keempat huruful qabdi Bedanya apa Fadillah kalau al qabdu yang dimaksudkan adalah kasrah itu sendiri, kasrahnya. Kasrah yang terjadi akibat adanya amil. Adapun tanda yang keempat yaitu masuknya huruf yang mengakibatkan akhirnya menjadi kasrah. Baik, huruful khabdi. Dan kemarin telah kita sebutkan istilah al-khabdu dan satu lagi istilah apa? Jar. Ya, al-khabdu dan jar. Ini dua istilah yang bermakna sama ikhwanifillah tapi penggunaannya berbeda tapi penggunaannya berbeda berdasarkan apa madhab yang menggunakan. al khabdu ini digunakan oleh madhab apa? Kufiyin Adapun al-jar digunakan oleh madhab Basriyin Lalu hakikatnya sama al khabdu dan al-jar sama Wahia huruf-huruf itu apa? Yaitu min وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام طيب فهذه الحروف خاصة بالأسماء فلا تدخل إلا عليها Maka huruf-huruf ini yaitu yang disebutkan tadi dari min sampai alam masuk pada isim. Dia tidak akan mungkin masuk pada fi'il. Tayyib. Sehingga dikatakan di sini fala tadkhulu illa 'alaiha. Huruf-huruf tersebut tidaklah masuk kecuali kepada isim. Oleh karena itulah karena dia merupakan kekhususan isim sehingga bisa menjadi alamat. Namanya alamat atau tanda adalah sesuatu yang khusus yang bisa membedakan sesuatu dari yang lainnya. Nah, di sini alamat yang keempat adalah masuknya huruf khafdi padanya atau huruf jar. Dan masing-masing huruf jar tersebut kekhawatiran mempunyai makna yang berbeda-beda min berbeda dengan ila berbeda dengan an berbeda dengan ada yang insya Allah taala makna yang akan kita ketahui pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Yang jelas di sini adalah ketika adanya huruf-huruf ini masuk pada suatu kata maka kata yang dimasukinya itu adalah isim Nahu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Takuffu syarraka 'anil nas, fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik." Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Rasulullah mengatakan takufu syarraka 'anil Engkau menahan kejelekanmu dari manusia. Fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Karena sungguhnya engkau menahan kejelekanmu dari manusia merupakan bentuk sedekah dari dirimu ya, atas ya, dan, e, bentuk sedekah darimu atas ya, jiwamu itu. Jadi engkau bersedekah dengan apa? Karena tidak punya harta, tidak bisa membantu dengan tenaga, tidak pula bisa memberikan usulan-usulan dan yang lainnya. Yang penting dia tidak bisa memberi kepada orang lain. Padahal kita semua dituntut setiap harinya ikhwanillah sedekah. Baik. Maka bagaimana kalau tidak mempunyai semua itu? Cara bersedekah adalah dengan menahan kejelekan dari diri kita. Tidak perlu kita ya atau e, menahan diri kita dari berbuat jelek kepada orang lain. Ini merupakan bentuk sedekah. Yang menjadi inti dari hal tersebut ikhwanillah adalah lapat mana yang merupakan huruf jam, subyal an ya anin nas anin nas an di sini huruf jar berarti mana yang berubah isim anas ya anas selain adanya huruf jar pada kata anas di sana ada alamat yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu isim apa alamat tersebut Kamu jawab. pada kata an kasrah ya di akhirnya kasrah fakat tayyib. Ada alamat yang lain Abu Muhammad? huh? Mana? An-nasi Anin nas yang pertama di situ kemasukan huruf khafat. Yang kedua tadi disebutkan di situ ada kasrah. Baik, an-nasi isinya kasrohnya yang terjadi karena amil an. Ada satu alamat lagi yang nampak di sini apa? Alif lam. Adanya al di situ pada kata anas. Jadi terkumpul tiga alamat atau tiga tanda pada kata anas. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Mana ini yang berhubungan dengan huruf jar? Apa baik? Hah? Fi? Fi mana artinya? Hah? Fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Di sini huruf jarnya yang mana? Apa Abdullah? Hah? ala ala nafsik Baik, ala nafsik ala huruf jar berarti yang isim yang mana? Nafsik ya. Nafsinya ini isim berarti karena kemasukan huruf jar. Baik. Ada satu lagi huruf jar yang kelewatan yaitu mana? Tambah marzuqah Baik. Furqan mingka kata mingka di sini min bergabung dengan huruf k. Ya, min di sini huruf ja. Berarti menunjukkan bahwasanya al di situ adalah isim walaupun dia satu saja ikhwanillah. Namanya isim domir nanti. Tayyib. Jadi pada hadis tersebut ada tiga huruf jar. Sehingga Kata apa saja yang kemasukan huruf tersebut kita katakan dia adalah isim. Taib. Qala hafizahullah fa minan nasi Waddamiri fi minka wa nafsi asma'un lidhuhuri hurufil khabdi 'alaiha. Ini kesimpulannya dari contoh. Maka masing-masing dari kata anas yang tadi di masuki oleh huruf jar apa? An. Wal domiri fi minka dan domir kaf pada kata minka. Ya. Dan nafsi pada kalimat tersebut apa ala nafsi Itu semua adalah isim-isim. Apa sebabnya? Karena masuknya huruf jar pada kata-kata tersebut. Baik. mudah karena huruf jar nampak istilah huruf jar nampak sehingga kita dengan mudah kapan saja ada suatu kata kemasukan atau huruf jar kita katakan kata tersebut itu isim wa min hurufil khafdi ahruful qasam dan di antara huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar adalah huruf-huruf qasam apa makna huruf-huruf kosam? Yaitu huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Baik, ini makna huruf kosam. Liannaha tadkhulu alal muqsami bihi. Tayyib, wa ahrufa qasamin li'annaha tadkhulu 'ala al-muqsami bih wa la yakunu disebut dengan huruful qasam ikhwanillah kenapa karena dia masuk pada sesuatu yang orang bersumpah dengannya ya alal muqsami bih ya yang disumpahkan dengannya dan muksabih ini tidaklah mungkin kecuali isim. Tidak akan mungkin seorang bersumpah dengan perbuatan atau dengan fiil atau dengan huruf mesti seorang bersumpah itu dengan isim sehingga kata apa saja yang kemasukan huruf kosam huruf yang digunakan untuk bersumpah maka dihukumi isim Baik, nah, ya, contohnya wallahi, watallahi, wabillahi. Baik, nah, ya, wallahi berarti lafaz Allah ini adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf kosam berupa wawu. Demikian pula Wallahi dan billahi. di sini pula kita ketahui bahwasanya huruf kosam ikhwanillah ada tiga yaitu al-wawu, wal ba'u Dan pembahasan mengenai masalah bersumpah dengan Allah dan dengan selain Allah ini pembahasan tauhid. Dan kita semua telah tahu bahwasanya tidaklah boleh seorang hamba bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada seorang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Adapun Allah, maka dia berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluk ciptaannya. Seperti dalam banyak ayat wasyamsi wadhuhaha ini wasyamsi asyams ini apa isim dan wahu sebelumnya ini namanya wahu apa wahu pasang huruf untuk bersumpah baik Berarti selesai pembahasan empat tanda dari tanda-tanda isim. Diingat-ingat. Wahasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un. Dan kesimpulan dari apa-apa yang disebutkan tentang tanda-tanda isim itu empat. Itnatani talhaqanil isma fi akhirih Dua tanda mengikuti isim di akhirnya. Wahuma al-khafdu wa tanwin yaitu al-khafd dan at-tanwin. Wasnatani tadkhulani alaihi fi awalihi dan dua tanda masuk atas isim di awalnya. Wahuma al wa huruful khafdi. Itu al dan huruf khafd. Jadi ini kesimpulan saja dari empat tanda tersebut kepanitilah dua tanda di akhir. Ya tanda di akhir yaitu apa? Yang merupakan tanda isim tapi di akhirnya yaitu al dan tanin. Kemudian dua tanda di awal yaitu masuknya huruf khafat dan adanya al. Ini di tanda di awal. Jelas sekali. Misalnya ini al, kemudian ila di sini huruf jar. Ya. Ini di awal tanda dua dua tanda di awal. Baik. Kemudian tanda yang di akhir yaitu khafat kasrah. Ya. Satunya lagi adalah domah, misalnya ini. Ya, e, eh, domah tanwin, tandanya tanwin. Tanwin itu senantiasa di akhir. Tanya, sebelum masuk pada tanda-tanda fi'il kepanitilah beberapa fawaid dan tambihan di sini yang perlu kita perhatikan di bawah yang tulisannya kecil ada lima ya fawaid dan tanbihat. Yang pertama, al-qabdu ibaratun kufiyah wal jarru ibaratun basriyah. Dari Hasyiah Abin Najjar. Ini kemarin telah kita tegaskan bahwasanya kata al-qabdu itu adalah ibarat yang digunakan oleh orang-orang kufiyah, orang-orang kufi yang bermakna kufiin. Kemudian kata al itu ibarat yang digunakan oleh orang-orang Basriyin. Yang kedua, takunu al alamatan lil ismi idza lam takun min aslil kalimah. Al itu bisa menjadi alamat isim apabila al itu bukan merupakan asal kalimat ters, asal kata tersebut. Baik. Jadi al adalah al tambahan. Adapun kalau al itu merupakan asal dari kata tersebut maka bukan merupakan alamat isim. Baik. Lahu ar-rajulu wal gulamu, Ar-rajulu wal gulamu. Kata ar ya, ikhwanifillah. Ar-rajulu ini alnya adalah al-tambahan karena asalnya adalah rajulun. Maka al yang seperti inilah yang merupakan tanda isim. Baik. Ama idza kanat min asliha fala takunu alamatan lah. Adapun apabila al itu merupakan asal dari kata tersebut, maka al bukan merupakan alamat keisiman kata tadi. Nahu alqa min qawlihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasi wa alqa alqa di sini ya. ada al juga alqa fil ardi Kata alqa. Al di sini pada kata alqa ini bukan al tambahan tapi al asli. Memang dia penyusun kata tersebut. Tidak bisa dilepaskan kalau alnya dilepaskan menjadi qa ini tidak mempunyai makna atau maknanya menjadi berubah. Baik, sehingga al pada alqa ini bukan tanda isim, melainkan dia memang penyusun kata tersebut. Tayyib dan alqa adalah fi'il melemparkan wanahu alha min qaulihi ta'ala alha takatsur jangan bingung di sini kok Alha alhaakumut Alha alhaakum ya al di sini bukan tanda isim melainkan dia al yang merupakan asal dari kata tersebut dari fiil al ha tidak bisa dipisahkan fahiya ma asliyatun fala yu'rafu bihal ismu maka al pada kedua kata tersebut yaitu alqa dan al ha adalah al yang asli sehingga tidak bisa diketahui dengannya keisiman suatu kata. Faedah yang ketiga, laisa bilazimin ijtima'u kulli hadhil alamatil arba' hatta tadulla ala ismiyatil kalimat bal ba'daha kafin fi dhalik. Ini juga catatan yang penting yaitu bukan merupakan keharusan tergabungnya semua tanda-tanda yang empat ini sampai suatu kata itu bisa disebut isim. lain Melainkan cukup satu saja atau sebagian saja dari tanda-tanda tersebut ada pada suatu kata ikhwanillah maka sudah cukup untuk disebut sebagai isim. Misalnya kata kita dapati hanya menerima al saja. Ini cukup. Baik. Atau dia kemasukan huruf jar saja. Ini cukup untuk kita katakan sebagai isim. Catatan yang keempat, huruful qasami min hurufil jar. Huruf qasam termasuk bagian dari huruf jar ini juga perlu kita camkan sehingga kita tahu ya. ketika kita telah mengatakan huruf jar jangan sampai kemudian ketika kita mengatakan huruf kosam seakan-akan sesuatu yang berbeda tidak huruf kosam merupakan bagian dari huruf jar Wa inna ma fassalaha al-musannifu li kauniha tufidul qasami. Tayyib, li kauniha tufidul qasama bi khilafi ghairiha. Hanyalah pengarang memisahkan Alhamdulillah memisahkannya dari huruf jar yaitu setelah menyebutkan huruf-huruf jar yang lain kemudian memisahkan wa huruful qasam Dipisahkan kenapa? Karena huruf ini memberikan faidah sumpah. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Sehingga untuk menegaskan, untuk menegaskan. Wa'lam al qasam biha minal makhluqi la yajuzu illa billahi au bi asma'ihi wa sifatihi Ketahuilah bahwasanya bersumpah dengan huruf-huruf tersebut dari kalangan makhluk ya. Jadi kita bersumpah menggunakan huruf-huruf tadi dan diletakkan untuk makhluk setelahnya misalnya wa Muhammadin bi Muhammadin. Inilah ya juz, tidaklah diperbolehkan illa billahi au bi asma'ihi wa sifatih kecuali apabila kita gunakan huruf sempat tadi ya dengan meletakkan setelahnya lafaz Allah atau dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Bersumpah hanya boleh dengan tiga perkara ini afanifillah. Ya, dengan Allah atau nama-namanya atau sifat-sifatnya. Fala yajuzu an yuqal maka tidaklah diperbolehkan untuk seseorang mengatakan wan nabi demi nabi wal ka'bati demi ka'bah wa hayatika demi kehidupanmu wa asbah dzalik tidak boleh ini semuanya merupakan bentuk kesyirikan Lain, Musannif menyebutkan empat tanda isim Lain. Dan di catatan terakhir Ikhwanifillah Pengarang ingin menegaskan di sana ada satu alamat ya satu tanda yang pengarang tidak menyebutkannya padahal merupakan tanda yang paling penting. Baik, tanda yang paling penting. Baik. Ahmal al-musannifu alamatin alamatin ismi wahwa al isnadu ilaih. Pengarang telah mengesampingkan tanda-tanda isim yang paling bermanfaat yaitu al-isnadu ilaih. Berarti ini tanda yang kelima ikhwan sebagai tambahan. Al-isnadu ilaih. Apa makna al-isnadu ilaih? Ai al-haditsu anhu. Wabihi bihi ustudilla ala sniyatid domair kata'i fi kumtu. Ya, isnad ilaih. Penyandaran kepadanya. Maknanya di sini yaitu al itu anhu. Yaitu membicarakan hal tersebut. Karena memang ini kemungkinan ya Ikhwanifillah pengarah mengesampingkan tanda ini karena untuk para pemula hal tersebut lumayan sulit dipahami. Baik, lumayan sulit dipahami. Padahal memang tanda ini merupakan tanda yang paling penting. Karena dengan tanda tersebut seorang bisa berdalil tentang keisiman domir-domir. Seperti tak pada kumtu. Tak pada kumtu. Pada ngatur semua ini ada dipasangi untuk Baik. Nah, ini tak tanda tempat ini kan nggak ada huruf jar, nggak ada al, nggak ada tanwin, ya. Bagaimana ini? Tidak akan mungkin kita ketahui isi mantah ini kecuali dengan alamat yang kelima yaitu al-isnadu ilaih. Ala tara anna halak tabbalu al wala yarhaqu hatanwin. Bukankah engkau melihat pada kata untuk ini tidak ada al ya. tidak pula setelahnya ada tanwin wala ghairaha minal alamat allati tudhkaru lil ismi dan tidak pula ada yang lainnya dari alamat-alamat yang disebutkan ya dari alamat-alamat isim siwa annaka haddatsa anha bil qiyam. Kecuali satu hal saja, yaitu bahwasanya engkau membicarakan ya, tentangnya dengan apa? Dengan berita bahwasanya dia melakukan apa? Melakukan perbuatan yaitu berdiri. Baik. Jadi kata kuntu aku telah berdiri. Baik, berarti tak karena Seseorang yang mengucapkan kata kumtu ini ikhwanifillah mengkhabarkan ya mengkhabarkan ya, bahwasanya dialah yang melakukan perbuatan yaitu berdiri. Baik, ini yang disebut dengan al-isnadu ilaih. Mungkin hal ini belum bisa dicerna insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau seorang istiqamah dalam mempelajari nahu akan mudah baginya. Dan memang al-isnadu ilaih ya lumayan sulit untuk memahaminya ikhwani Oleh karena itulah pengarang Jurumiyah sendiri mengesampingkannya agar pemula tidak ya tidak kesulitan. Yang jelas kalian ingat empat tanda isim yang disebutkan oleh pengarang. Adapun tanda yang kelima yang disebut dengan al-isnadu ilai yang pada hakikatnya merupakan tanda terpenting ini kalian pegang dulu ya pegang dulu adapun untuk pemahamannya akan bisa dipahami dengan baik dengan terus menerusnya seorang penuntut ilmu dalam memahami nahwu ini barakallahu fiikum naktafi bihadza wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu